Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, saya muliakan dan saya hormat. ingin bertanya, apakah eh, asma Allah untuk seseorang hamba? Asma Allah dipakai gelap oleh hamba? Ini Bu ya. Saya punya sahabat dan sahabat punya seorang guru dan guru tersebut punya catatan cerita dan mulai mengandung meninggal dan di buku tersebut guru tersebut itu punya yaitu gelar sama dengan asma Allah tanya ya ya alim qafir ya mubin ya ya qawi ya hab gelar tersebut yaitu didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan Rasulullah memberikan gelar asma tersebut dan asma tersebut sampai sekarang dipakai tawasul oleh semua para murid-muridnya yaitu kalau nggak salah seminggu sekali dan yang saya prihatinkan ketika mewirid asma tersebut yang diingat yaitu gurunya itu cuman itu yang bisa saya tanyakan Buya terima kasih atas jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang pertama adalah ada nama-nama sebab nama Allah itu di dalamnya terkandung sifat-sifat kalau ada seorang hamba menggunakan nama Allah ada nama yang tidak bisa digunakan oleh seorang hamba biarpun dengan menentang Allah nggak akan bisa seperti nama Allah nggak ada orang yang bisa memberi nama anaknya Allah coba cari di dunia nggak ada orang namanya Allah Biarpun orang ateis sana yang benci kepada Allah, dia tidak akan bisa beri namanya anaknya Allah. Adapun yang lainnya, memang ada adab. Jangan dikatakan anak rahim, kasih abdur rahim. Tapi rahim sendiri adalah boleh. Karena Allah sendiri mengatakan arhamur rahimin atau rahim. Jadi rahim itu mungkin bisa satu nama digunakan oleh selain Allah akan tapi tentu rahmat yang ada pada seorang hamba beda dengan rahmat Allah tadi sudah jelaskan sama-sama manis pun berbeda akan tapi sebagian para ulama mengatakan hal-hal semacam itu makruh. Tapi kalau sudah menjadi uh, seperti meyakini sifat Allah, syirik. Syirik. Razik atau Razak hanya Allah tapi kalau ada seseorang diberi nama Razak atau Razik Rahim secara makna bisa karena Allah pun juga khairul razikin ada pemberi rizik selain Allah makhluk-makhluk memberikan rizik tapi sifatnya tidak hakikat Allah yang memberi rizki yang sesungguhnya tapi menjadi perantara dari rizki dari Allah Makanya makroh tidak pantas kalau ada orang memberi nama seperti nama nama Allah dari man, makna nama yang terkandung di dalamnya adalah sifat yang memang boleh dimiliki oleh manusia. Seperti sifat kasih sayang. Manusia hendaknya punya kasih sayang. Bahkan perintah dari Allah irhamu berkasih sayanglah engkau manil Di saat engkau menjadi orang yang rahmat, maka sifat pemberian nama untukmu adalah rahim. Jika di situ adalah bukan nama seperti Allah, maka selagi nama itu adalah terkandung di dalamnya ada satu sifat yang sifat itu dimiliki oleh Allah kemudian juga bisa dimiliki manusia maka tidak haram hukumnya makruh dan tidaknya dihindari agar kita punya adab tapi kemudian digelari dengan gelar mengambil asmaul husna gurunya diberi nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Al Wah, ini sudah tidak karu-karuan ini sudah. Sehingga seorang kita punya guru Al-Allama, Al-Alim. Atau kalau dalam sehwa mubalaghah Allama atau Alim. Itu memang ada. Allah sendiri main yarfa'ul ladzina amanu minkum waladina utul ilma. Utul ilma kalau orang diberi ilmu maka dalam bahasa Arab diambil dari ilmu maka seorang itu menjadi alim bisa agan tapi ketahilah kalau sudah merubah menjadi pengkultuskan kepada guru tersebut ya aneh sepertinya nyebut Allah sifat Allah akan dapat pahala kenapa harus kita arahkan yang dibayangkan gurunya sementara yang disebut nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala ini keblinger sudah kalau menyanjung gurunya menyanjung wajar Bahasa dia adalah seorang alim, alamah, al-bahr, al-fahamah yang yang yang Masya Allah digelari wallah ini syekhi al-alim wasiul maghfirati ku. macam-macam wah gelar <laughs> apa itu semuanya maksudnya apa wasiul maghfirah wasiul maghfirah orang yang mudah mengampun ghafar Jadi kalau yang dimaksudkan bukan nama Allah dan mengambil sifat Allah, menyifati makhluk seperti sifat Allah, tidak syirik, tidak kafir, tapi kurang adab. Lagi masuk bab diwiridkan. Kenapa daripada baca itu baca asmaul husna seperti yang akan oleh uh, saudari kita atau anak kita tadi tanya bahasa bagaimana kalau orang baca ah, asmaul husna ada hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam diwatkan oleh Ibnu Hibban dan lainnya bahwasanya yang baca Asmaul Husna masuk surga menghafal Asmaul Husna. Inna lillahi tis'atan wastis'ina isman. Miyah illa wahidan 99 nama. Sampai dikatakan bahasanya man ahsaha takhlal jannah barang siapa yang menghitungnya maksudnya menyebutnya membacanya akan masuk surga. Akan masuk surga insyaallah. Baca Asmaul Husna. Baca Asmaul Husna asalkan kita tidak melakukan sesuatu yang merusak iman kita. Baca Al-Ma'us sambil nyembah berhala? Atau baca Al-Ma'us Sunnah hayalannya kayak guru misalnya, nah, aneh. Ada Allahnya di situ. Bagaimana dihayalkan? Jadi membaca Al-Ma'us memahafal Al-Ma'us ini penting. Seperti orang baca la ilaha illallah masuk surga. Begitu mudahnya surga Allah sebetulnya. Akan tapi yang menjadi masalah kadang kita punya pekerjaan perbuatan di luar yang menjadikan kita terhalang dari surga. Melakukan kesalahan-kesalahan. Masuk surga insya Allah baca al-Baqarah. Kemudian kita mencoba menjelaskan tentang Asmaul Husna, mensyari Asmaul Husna itu agar di saat kita membaca Asmaul Husna tambah yakin dengan isinya. Sehingga selamat kita, benar-benar selamat. Khawatir orang menghafal Asmaul Husna tapi punya keyakinan tadi. Allah nongkrong di atas aras, duduk di atas aras Allah ini mujassim biarpun dia membaca Asmaul Husna berkali-kali sesat dia. Sesat. Mujassimah yang mengatakan Allah adalah jasim, yang mengatakan Allah berada di tempat di jihad atau musyabbih menyerupakan Allah dengan makhluknya biarpun dia baca la ilaha Allah seribu kali sehari kan diterima oleh Allah nanti makanya membenahi akidah itu penting jadi kalau orang sudah akidahnya benar baca asmaul husna dia selamat masuk surga dalam hadis Nabi SAW itu hadis bukan omongan orang itu hadis Nabi SAW man ahsah dakhalal jannah barang siapa yang membacanya menghitungnya maka dia akan masuk surga makanya kalau ada orang punya nama kok sama dengan nama Allah asmaul husna dikasih abad Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Rauf, Abad, Abad, Abad itu. Abdul Muhaimin, Ab si Abdul. Biarpun di akta sudah jadi Muhaimin misalnya. Kita Abdul Muhaimin. Biarpun nama itu tidak syirik, bagaimana syirik? Karena ada sifat yang bisa di dipakai untuk manusia, tapi ingat tadi beda. Sifatnya, kalimatnya sama, tapi kalau digunakan oleh Allah untuk Allah tidak seperti untuk manusia manusia seperti manisnya gula dengan manisnya madu jadi mensyirikkan orang juga tidak gampang Wong dia meyakini memang gurunya adalah seperti itu. Cuman kalau sudah jadi wiritan itu loh, ini kan wiritan kok aneh-aneh. Wiritan itu sudah sudahlah yang diajarkan Nabi. Sebut asmaul husna daripada menggelari gurunya dengan itu semuanya.